punya cerita dengan judul Kesurupan Arwah Penasaran dikirimkan Andi Jimatres Malang. Pesta ini berlangsung saat libur sekolah dua tahun lalu. Ratna, siswa SMA kelas 3 saat itu sedang berlibur ke rumah neneknya yang berada di desa Sendang Songo. Desa itu terletak jauh dari keramaian kota dan dikelilingi oleh rimbunnya hutan. Tidak seperti di kota selepas maghrib, desa itu sudah mulai sepi. Dan para penduduk lebih memilih untuk menghabiskan waktu di dalam rumah. Hari itu hari ketiga Ratna berada di rumah nenek. Untuk menghabiskan waktu, gadis itu memainkan smartphone dan membuka medsos untuk membaca update status teman-temannya. Sementara saudara-saudaranya pergi ke kebun untuk menikmati buah jeruk. Ratna memilih untuk tetap di rumah dan menikmati udara segar sore hari. Ratna menatap jam yang ada di smartphone miliknya dan waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Tak terasa Ratna merasa kantuk dan mulai tertidur di kursi kayu. Sampai suatu ketika antara sadar dan tidak, Ratna mendapati sosok yang sedang berdiri memandanginya. Ketika Ratna menoleh untuk memastikan, ternyata tidak ada siapapun di sana. Ratna kembali memejamkan matanya dan kembali terlelap. Beberapa menit Ratna memejamkan mata. Tiba-tiba dirinya merasakan ada tangan yang memegang pundaknya. Ih, Tina, jangan gangguin emba, ah. Masih ngantuk nih. Udah, kamu main aja sama nenek. Sana. Dia menganggap orang yang memegang pundaknya adalah Tina adiknya yang sudah pulang dari kebun jeruk. Walaupun demikian tangan itu tidak segera lepas. Perlahan Ratna membuka matanya. Walaupun pandangan masih buram, Ratna melihat ada bayangan wanita dan terdengar suara tangisan. Akhirnya Ratna mulai membuka mata dan menyadari jika langit sudah mulai gelap. Ratna juga merasakan badannya begitu berat. Aduh, ini pasti mau masuk angin nih. Ratna akhirnya masuk ke dalam rumah. dalam Ratna mendapati suasana sepi, tak tampak nenek, Tina, ayah dan ibunya. Ratna menelusuri seluruh ruangan di rumah itu, mulai dari ruang tamu dan kamar mandi, tapi tak terlihat siapapun di sana. Tina, Bapak, Ibu, Mbah Uti? Suara Ratna memanggil seluruh anggota keluarga, tapi tak ada jawaban satu pun. Aduh, pada kemana sih orang-orang ini? Ratna mulai kebingungan. Ketika sedang berdiri di ruang tamu, tiba-tiba Ratna dikejutkan dengan padamnya lampu rumah. Wah, pakai mati lampu segala lagi. Huh. Kerutu Ratna dalam hati. Ooh. <laughs> Ratna segera mengaktifkan fitur center yang ada di smartphone-nya. Sepintas Ratna dapat melihat isi ruangan dengan cahaya temaram dari smartphone-nya. Tiba-tiba Ratna mendengar langkah kaki dari lantai dua. Siapa itu? Ratna mencoba memastikan laki-laki tidak ada jawaban. Semakin penasaran Ratna bergegas naik tangga ke lantai dua. Begitu sampai, Ratna masih tidak melihat siapapun. Perlahan Ratna melihat cahaya di ujung ruangan dan ternyata itu berasal dari luar jendela. Ratna bergegas menghampiri dan mengintip dari balik jendela itu. Tiba-tiba Tubuh Ratna serasa beku dan tidak bisa digerakkan. Serasa dirinya dipaksa untuk menyaksikan peristiwa di balik jendela. Anehnya, pemandangan yang ada di balik jendela sungguh asing. Tampak pria dan wanita mengenakan busana zaman dulu dan mereka tampak lusuh dan penuh luka. Selain itu terlihat pula beberapa pria dengan tubuh kekar dan berwajah garang Sebagian membawa senapan dan lainnya membawa berbagai senjata tajam seperti golok, parang, dan tombak dari bambu runcing. Kenapa ya? Tiba-tiba tubuhku kok jadi kaku begini? Ratna mulai panik. Terlebih lagi matanya seolah dipaksa melihat kejadian itu. Dari luar tampak salah seorang pria kekar memberikan perintah dengan suara lantang. Bawa mereka kemari. Setidaknya ada lima orang pria kurus yang tubuhnya dibelenggu rantai, yang dikeler dan didukan dekat lubang yang baru saja digali. Suara pistol terdengar ditembakkan ke arah kepala mereka satu persatu. Menyaksikan kejadian itu Ratna ingin berteriak tapi mulutnya sekarang kunci dan tidak dapat berkata apapun. Selanjutnya, mayat pria-pria itu dimasukkan dalam satu lubang. Ayo, siapa lagi? Si pria pengis kembali menunggu siapa korban yang akan dieksekusi. Berikutnya seorang wanita berusia 30 tahunan digiring ke depan dengan pakaian compang-camping. Wanita itu terlihat menangis menghibah. Tolong Pak, ampuni saya. Diam kamu, Ayo baringkan dia di papan kayu itu. Perintah pria yang menjadi eksekutor. Anak buahnya segera menurut dan mengikat kaki dan tangan wanita itu di sebuah papan kayu. Tidak, mau diapakan saya? Lepaskan. Si wanita merengek dengan suara memilukan. Tutup mulutmu, dasar perempuan hina. Kata salah seorang pria yang mengikat tubuhnya. Berikutnya si pria segera menyobek baju yang sudah compang-camping. Wanita itu ditelanjangi sampai tak ada sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. Dia hanya bisa meneteskan air mata ketika tubuhnya jadi perhatian para eksekutor. <laughs> mu memang pantas menerima ini, Suketi. Kamu memang pantas menerima ini, Suketi. <laughs> Hadap kalian semua. Wanita bernama Suketi itu terlihat geram. Jalu, laksanakan tugasmu. Perintah sang kepala eksekutor kepada pria yang bernama Jalu. Pria itu mengangguk dan mengeluarkan sebilah pisau yang teramat tajam. Jalu berjalan menghampiri Suketi sambil memamerkan pisaunya. Mau ap mau apa kamu? Suketi begitu ketakutan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Jalu tak menjawab pertanyaan Suketi dan membungkam mulutnya dengan gumpalan kertas. Suara Sekuti meronta-ronta. Berikutnya Jalu menggunakan pisaunya untuk mengiris payudara Suketi. Terlihat pria itu begitu menikmati tindakan yang dilakukannya. Suketi berteriak kesakitan, namun suaranya terbungkam oleh kertas yang menyumpal mulutnya. Darah segar mengucur dari kedua payudaranya yang terpotong. Rasa sakit yang teramat sangat menjalar ke seluruh tubuh. Suketi sekarat. Muncul perasaan dalam dirinya agar segera mati daripada menanggung penderitaan yang tak tertahankan. Melihat Suketi yang menggelepar kesakitan Jalu tersenyum puas. Suku benar-benar pria psikopat yang mengerikan. Berikutnya kepala eksekutor segera memerintahkan pria lainnya untuk menyiksa Suketi. Kohar, sekarang giliranmu. Kali ini berbeda. Pria bernama Kohar ini nampaknya belum berpengalaman menyiksa orang. Terlihat dari raut wajahnya yang ketakutan. Dalam hatinya Kohar juga tidak tega melihat Sukerti diperlakukan seperti itu. Habisi dia dengan ini. Sahut kepala eksekutor sambil menyerahkan sebilah parang tajam yang cukup panjang. Tetapi Kang, aku wedi Kang. Suara Kohar terdengar lirih dengan tubuh gemetaran. Oh, jangan cengeng kamu. Ayo cepat lakukan. Kalau kamu menolak, maka kamu yang akan aku habisi. Ancam kepala eksekutor. Mendengar itu nyali kohar ciut. Dia memilih mematuhi perintah itu daripada nyawanya melayang. Akhirnya Kohar berjalan membawa parang sambil didampingi oleh kepala eksekutor. Tusukan parang itu ke kemaluannya. Hah? Yang yang benar, Kang. Iya, cepat lakukan. Lek ora gelentak bedil dasmu. Bentak kepala eksekutor sambil mengarahkan senapan ke arah Kohar. Kohar segera mengarahkan bilah parang ke kemaluan Suketi. Sekali lagi tangannya yang begitu gemetar. Air mata membasahi pipinya. Ma ma maafkan aku Suketi. Sementara Suketi yang sekarat dengan tubuh bersimbah darah terlihat pasrah menanti ajal. Cepat kohar! Riak kepala eksekutor. Oh, ampuni aku Suketi. Kohar menusuk-nusukkan parang itu ke liang peranakan Suketi hingga tembus ke dalam rahirnya. Suketi menjerit dengan keras sebelum akhirnya tewas dengan mata terbelalak. Melihat Suketi meregang nyawa secara mengenaskan, Kohar menangis histeris, sementara kepala eksekutor tertawa puas. <laughs> bagus Kohar, bagus. <laughs>

Karena tidak tahan melihat peristiwa sadis itu, dia mulai menggerakkan tubuhnya secara perlahan. Di suatu kesempatan Ratna akhirnya bisa meninggalkan jendela. Gadis itu menangis histeris dan tampak ketakutan. Belum sempat meninggalkan lantai dua, Ratna mendengar suara orang yang minta tolong. Tolong, tolong kami, selamatkan kami, bebaskan kami dari sini. mengucap suara-suara itu. Ratna dapat melihat beberapa sosok yang berjalan menghampirinya. Ketika Ratna melihat dengan jelas seketika, dia menjerit histeris. Ratna melihat beberapa orang dengan anggota tubuh yang tidak utuh di depannya. Ada wanita yang wajahnya hancur dan salah satu matanya keluar. Ada juga pria dengan kepala buntung dengan usus terburai. Apalagi di lantai terlihat beberapa organ tubuh berserakan. Seperti tangan, kaki, dan kepala mereka semua berteriak menghibah. Tidak, menjauh kalian semua. Ratna menghindari sosok mengerikan itu. Melihat celah kosong di pinggir ruangan Ratna bergegas lari dan menubruk beberapa tubuh di hadapannya. Dia tidak memperdulikan kondisi ruangan yang gelap dan bergegas turun ke ruang tamu. Ketika membuka pintu rumah, Ratna sudah diadang oleh beberapa pria yang terlihat seperti anak buah sang eksekutor. Ayo, mau kemana kamu? Kata seorang pria sambil mencengkram lengan Ratna. Lepaskan aku, dasar mereka, lepaskan, lepaskan. Ratna berusaha melepaskan cengkeraman tangan pria itu sambil memukul-mukul tubuhnya. Melihat anak buahnya membawa korban baru, kepala eksekutor segera memerintahkan agar Ratna diikat di papan kayu seperti suketi yang baru saja dieksekusi. Ibu, Bapak, Mbak Uti, tolong Ratna. Ratna meronta-ronta ketakutan. Ibu, Bapak, Bahuti, tolong Ratna. Sementara itu tangan dan kaki Ratna mulai diikat dengan rantai yang kuat. Tampak kepala eksekutor membawa sebilah golok tajam untuk mencincang tubuhnya. Ratna menangis sejadi-jadinya. Dia tidak ingin mati di tangan para pria pengis itu. Di saat eksekutor melayangkan goloknya ke arah Ratna, tiba-tiba terdengar suara takbir dengan keras. Allahu Akbar! Suasanya dipenuhi cahaya putih menyelukan dan Ratna tak sadarkan diri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama Ratna mendengar suara orang-orang membaca kalimat tauhid dan doa. Perlahan Ratna membuka matanya dia mendapati dirinya dikelilingi oleh beberapa warga, keluarga dan seorang ustadz di sampingnya. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, Nduk. Ayah Ratna segera memeluknya dengan perasaan haru. Bapak, Ratna takut, Pak. Ratna menangis mendekap ayahnya erat-erat. Dia masih trauma dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Nenek Ratna segera mengambilkan air putih. Perlahan gadis itu meminum air dan mulai menenangkan pikirannya. Alhamdulillah, adik berhasil disadarkan. Tadi adik kesurupan hantu wanita yang sering menampakkan diri di sekitar sini. Adik berteriak-teriak histeris dan menceritakan sebab wanita itu meninggal dunia. Jelas Ustadz Salim. Terima kasih Pak Ustadz sudah menolong saya. Rasanya mengerikan sekali Pak. Wajah Ratna masih terlihat pucat. Ustadz Salim tersenyum mendengar penjelasan Ratna. Begini, deh, Tadi adik tampak tertidur di teras rumah waktu maghrib. Nah, pada waktu maghrib biasanya makhluk gaib keluar dari sarangnya dan seringkali mengadakan kontak dengan manusia. Makanya itu jangan biasakan tidur menjelang maghrib. Uh, iya Pak Ustadz. Ratna mengangguk paham. Keesokan harinya, Ratna dan keluarga bersiap kembali ke kota. Namun sebelum pulang, ayah sempat bertanya kepada nenek Ratna. Bu, waktu Ratna kesurupan kemarin sempat menyebut nama Suketi. Apa ibu mengenalnya? Nenek terdiam sejenak. Begini, Le. Sukerti dulu itu salah seorang simpatisan dari partai terlarang yang melakukan kudeta pada tahun 1965. Nah, setelah peristiwa Gestapo, banyak tokoh partai yang dieksekusi oleh militer dan masyarakat. Ada yang meyakini di depan halaman rumah ini menjadi tempat eksekusi bagi orang-orang yang terlibat partai itu. Terus bagaimana, Bu? Suketi dieksekusi dengan cara yang sadis. Konon, arwahnya gentayangan dan sering menampakkan diri kepada penduduk desa. Sementara Kohar, salah satu orang yang ikut membunuh Suketi, saat ini jadi gila dan dikurung oleh keluarganya. Hmm, jadi begitu, Bu. Sungguh semua itu jadi bagian sejarah kelam bangsa ini ya, Bu. Setelah itu Ratna dan keluarga segera berpamitan kepada neneknya. Ingat, Duk, jangan lupa ibadah. Percayalah dengan kekuatan ilahi. Pesan nenek kepada Ratna. Gadis itu bergegas mencium tangan neneknya dan masuk ke dalam mobil. Di kejauhan di balik pohon terbesi, Terlihat wanita berwajah menyeramkan bergaun putih memandang mobil Latna yang bergerak meninggalkan desa Sendang Songo. Dengan suara lirih dan menyeramkan dia berkata, Jangan lupakan aku. Itulah ringkasan cerita misteri kesurupan arwah penasaran bersama tim Cimat. Au!